Ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam dalam aqidah Tahawiyah qadimun bila tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu tidak ada permulaannya dan terus tidak ada akhirnya. Dan sudah dibahas bahwa kalimat qadim <laughs> adalah ungkapan dari beliau untuk menunjukkan al-awwal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan juga sudah dibahas bahwasanya perkara itu adalah perkara yang aksioma perkara yang sudah otomatis secara akal dan fitrah umat manusia pasti mengimaninya kecuali yang memang menentang fitrahnya atau menentang akalnya sendiri kenapa? karena mereka bisa berpikir dengan akal mereka tentang keberadaan sesuatu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan sesuatu atau tanpa ada yang menciptakannya? Amhumul khaliqu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat menggugah akal-akal seorang manusia agar berpikir dengan benar. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakannya atau terjadi begitu saja tanpa ada yang membuatnya menciptakannya? Am humul khaliqun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Pasti akal akan mengatakan tentu tidak mungkin. Mustahil. Sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mesti ada yang menciptakan sebelumnya. Sampai ketika mereka bitasalsul dengan rantai yang ini dibikin oleh si fulan, si fulan dibikin oleh itu sampai kepada perkara yang tidak bisa terjawab kecuali dengan kalimat pasti ada sesuatu sebelum alam ini seluruhnya. Maka jawabannya Allah. Itulah Allah dan itulah yang dimaksud dengan al-awwal wal akhir wal zahir. Yang pertama, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan dialah yang akhir dan tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Kemudian, setelah kita bahas tentang masalah membahas dengan akal, ternyata sebagian pihak dari ahlul kalam, ahlul filsafat mereka membahas hanya dengan akal-akalan saja. Berputar-putar dengan akal mereka. Padahal kalau mereka mau membaca Al-Quran, membaca sunnah-sunnah nabawiyah, maka itu cukup. Sangat jelas, sangat gamblang, dan sangat mudah dipaham. Allah berfirman, وَلَا illa بِمَثَلٍ bil haqqi wa ahsana تَفْسِيرًا di dalam mereka mendatangkan permisalan-permisalan, ini permisalan-permisalan akal. Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti, berarti. Ini yang disebut dengan masal. Dan masal yang demikian adalah sesuatu yang dibikin oleh akal-akal mereka sedangkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa oh, illa ji'naka kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik lebih hak dan ahsana tafsira dan mudah tafsirnya dan sangat bagus maknanya. Yani apa yang mereka katakan terkandung di dalamnya plus terkandung di dalamnya dan ada ziyadah ziyadatu ilmin, ziyadatu yakinin, ziyadatu wuduh, tambahan kejelasan, tambahan keterangan, tambahan ilmu. Qul Maka kita lanjutkan hari ini ucapan asyarih. Ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, syarah Aqidah Tahawiyah. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية bukan berarti kami katakan tidak bermanfaat berdalil dengan mukaddimat yang samar atau berdalil dengan pandangan-pandangan akal bukan kami katakan tidak bermanfaat Final khafa wa dhuhur minal umur nisbiyah. Karena yang namanya khafa wa dhuhur, kesamaran dan kejelasan, itu adalah perkara nisbi. Perkara yang tergantung siapa. Bagi orang ini jelas, bagi orang lain mungkin tidak jelas. Bagi orang ini, oh itu sangat gamblang. Bagi orang lain, mungkin dia akan mengatakan ini sangat rumit. Memang secara nazariyah, pembahasan akal bisa. Tetapi bukankah setiap satu orang dengan orang lain tidak sama cara berpikirnya? Tidak sama nalarnya atau tidak sama kecepatan untuk menyimpulkan sesuatu. Farubama zahara li ba'dhin nasi ma khafiya ala ghairi. Maka bisa jadi tampak bagi sebagian manusia jelas tetapi samar bagi yang lainnya. Wa wahid fi halin makhafiya alaihi fi halin ukhra atau pada satu orang saja pada satu keadaan dia jelas pada keadaan lain dia samar samar baginya pada satu keadaan tetapi jelas baginya pada keadaan lain pada satu orang saja bisa berbeda sesuai dengan keadaan-keadaannya wa aidan fal muqaddimat wa in kanat khafiyah faqad yaslamuha ba'd nas وينازع فيها فيما هو أجل منها demikian pula yang namanya mukaddimat mukaddimat pembukaan-pembukaan atau permulaan-permulaan itu tanda-tanda maknanya ini segala sesuatu sebelum sampai pada kesimpulan ada tanda-tandanya atau ada pendahuluan-pendahuluannya kita mengatakan eh, sebentar lagi hujan dari mana kamu tahu memang kamu dukun oh bukan ada mukaddimat ada pendahuluan-pendahuluan. Datangnya awan, terciumnya angin yang segar. Itu pun tidak pasti. Walaupun kita sudah tahu mukaddimat, mukaddimat. Nah menurut mereka para ahlul kalam, dengan mukaddimat, mukaddimat bisa. Kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Seperti mukaddimat yang ada di alam ini, kita menyimpulkan berarti pasti ada yang mencipta dan Allah maha pencipta. Kemudian dibahas pula dengan kehebatan alam semesta ini dan keseimbangannya. Berarti Allah maha adil, maha alim, maha berilmu. Demikian pula dengan sekian pembahasan pisah. Karena itu mukaddimat. In kanat khafiyah. Walaupun mukadimah itu kadang-kadang samar. Faqad yaslamuha ba'dun nas. Tapi diterima oleh sebagian manusia. Wa yunazir fi ma huwa ajla minha. Tetapi yang lebih jelas masih diperdebatkan oleh mereka. Ini keanehannya. Sesuatu yang sifatnya mungkin, bukan pasti. Kalau ini berarti mungkin begini. Kalau begini berarti mungkin begitu. Sehingga muncul dari mereka ada istilah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang mewajibkan siapa. Dan dikatakan sifat mustahil yang menganggap mustahil siapa? Sifat jaiz yang menganggap jaiz siapa? Akan terjawab kalau kita melihat apa manhaj mereka, ternyata manhaj mereka dalam manhaj ilmu kalam, manhaj filsafat, manhaj akal-akalan. Berarti yang dikatakan sifat wajib secara akal harus yang namanya sesembahan, yang namanya pemilik alam semesta harusnya bisa menciptakan dan harusnya pertama kali ada, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu secara akal. Muncullah sifat-sifat wajib. Dan tidak mungkin Sang pencipta alam semesta bodoh? Nggak mungkin. Mustahil. Sifat mustahil. Tidak mungkin tuli, tidak mungkin buta, tidak mungkin ini, tidak mungkin. Sifat-sifat mustahil. Kalau ini bagaimana? Oh itu mungkin iya, mungkin tidak. Ya boleh-boleh saja, mungkin-mungkin saja. Muncul sifat jahil. Dicarinya dengan akal-akal. Padahal kajak akabil hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Padahal kami telah datangkan al-haq. Sudah didatangkan oleh Allah Al-Qur'an. Sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang mulia yang pasti benar dan sudah diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang sudah mengenalkan Allah dan sifat-sifatnya, yang ucapannya juga pasti benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyun diwahyukan kepada. Kenapa susah-susah? Nyari dengan akal, oh ini mungkin, ini wajib, ini mustahil. Padahal sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita katakan apa yang ada dalam Quran dari sifat-sifat Allah aman Nabi. Dan apa yang ada dalam sunnah-sunnah yang sahihah tentang Allah dan sifat-sifatnya aman Nabi. Selesai. Karena mereka mukaddimat, pembukaan-pembukaan secara asli, pendahuluan-pendahuluan dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat kauniyah yang kadang nyampe, kadang nggak nyampe. Iya kan? Ketika kita mengatakan mendung ini mau hujan, pasti benar atau tidak pasti? Tidak pasti. Itu diterima oleh mereka. Sedangkan yunaza bima huwa ajla minha. Dan mereka memperselisihkan, mereka mempertentangkan tentang yang sudah ajla, yang lebih jeli, yang lebih jelas. Yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa qad tafrahu nafs bima alimathu al bahsi wan nadhari لا تفرح tafrah bima 'alimathu min al-umur adh kadang-kadang akal itu gembira, jiwa an-nafs kadang tafrah, kadang gembira dia dengan sesuatu yang ditemukan oleh dirinya sendiri. alimatu min al gembira dengan sesuatu yang dia dapatkan dari pembahasan-pembahasan wan nawar dari pandangan-pandangan dan penelitian-penelitian Kadang-kadang gembira jiwa ini. malah tafrah alimatuhu minal umur Gembira dengan kegembiraan yang tidak seperti itu. Kalau dia mendapatkan ilmu yang zahir. Yang sudah jadi siap dimakan. Ambil. Allah berfirman begini. Ambil. Allah berfirman begitu. Ambil. Ini tidak segembira kalau dia nyari sendiri. Cari bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu. Ah berarti ini harusnya seperti ini. Dan saya menemukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib memiliki sifat ini. Loh, gembira dia dengan sesuatu yang dia dapatkan hasil penelitian dia sendiri. karena Kadang jiwa manusia seperti itu. Dikasih yang matang nggak mau, pengen yang sulit. Kadang disakasi jalan yang lurus, mudah digapai, mudah dicapai. Nggak mau. Mintanya jalan yang susah. Saya telah berhasil. Berhasil apa? Mendaki gunung dari tempat yang terjal. Lu jalan yang di aspal ada. Kenapa harus mendaki gunung seperti itu? Nikmat rasanya. Kalau itu masalah dunia silahkan terserah kalian. Tetapi masalah agama sudah ada yang jelas, tegas, gamblang dalam Quran dan Sunnah. Mereka menerima tapi dalam keadaan tidak puas. Pengennya yang hasil penelitian sendiri. Kalau dia meneliti dan berhasil dan ternyata hasilnya sama dengan Al-Quran, selamat dia. Selamat. Alhamdulillah saya meneliti dan ternyata cocok persis seperti yang dikatakan dalam Quran. Selamat. Kalau tidak, kamu berpikir, berpikir, berpikir, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang ada dalam Quran. Ternyata hasilnya bertentangan bahkan dengan dalam Quran. Saya sudah meneliti, sudah sekian bulan saya meneliti. Dan sekian banyak contoh-contoh yang saya jadikan sebagai objek. Objek uh, praktek ilmiahnya. Diuji secara ilmiah. Setiap lalat diambil diperiksa, setiap lalat diambil diperiksa. Kesimpulannya semuanya penyakit. Sedangkan yang dia baca di hadis, yang satu penyakit, yang satu obat. Dari hadis yang sahih. Bagaimana kalau bertentangan dengan apa yang kamu teliti? Mau percaya dengan kala Rasulullah atau mau percaya dengan penelitianmu yang sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun, yang sekian bulan itu tadi? Hah? apakah mau percaya pada Rasul atau percaya pada otaknya sendiri? itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang berkata, kalau bertentangan Al-Quran dengan akal, maka dahulukan akal. Kalau bertentangan hadis dengan akal, maka dahulukan akal. Dan Quran dan hadis harus diselewengkan maknanya atau ditarik maknanya supaya cocok dengan akal. Berarti maksudnya Rasul itu satu penyakit, satu obat. Maksudnya itu penyakit semua. Begitu. نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وقال رحمه الله ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري tidak ragu lagi bahwa ilmu tentang isbatus sani' ilmu tentang penetapan adanya pencipta wujubu wujudihi dan harus adanya pencipta pertama kali. Itu perkara yang doruri nutri. Perkara yang sudah aksioma, yang sudah mesti secara akal sehat, yang sudah secara fitrah dipahami oleh seluruh manusia. Pasti akan ada pencipta pertama kalinya. Wa in kana yahsul li ba'din nasi min syubahi ma yukhrijuhu ila turuq nabariyah. Walaupun terjadi pada beberapa manusia subhat-subhat dalam masalah ini. Ma yukhrijuhu ila turuq nadhariyah yang menyebabkan mereka keluar masuknya kepada jalan-jalan nadhariyah, jalan-jalan akli. muslimin yang saya hormati. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bukan tidak bermanfaat, bermanfaat. Tetapi kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Dan kalau sudah ada keterangan yang pasti, kenapa cari yang tidak pasti? Kalau yang kamu cari dengan akalmu, dengan berbagai macam penelitianmu, kemudian kamu dapatkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, Alhamdulillah. Maka itu bukti kebenaran Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kamu menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalam penelitianmu secara akal, maka kamu katakan, kami belum menemukan atau kami dalam keadaan bodoh tidak bisa memahami Al-Quran. Begitu. Al-Quran yang hak, Al-Quran yang benar, hadis yang benar, maka orang ini selamat karena penelitian ilmiahnya di bawah Quran dan Sunnah. Penelitian ilmiah, penelitian akalnya di bawah Quran dan Sunnah. Kembali kepada pembahasan masalah qadimun bila tidak. Allah Subhanahu wa taala awal. Berarti mengawali segala makhluk. Sebelum ada makhluk apapun Allah Subhanahu wa taala huwal awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan seterusnya. Sehingga kalaupun secara akal ditemukan secara fitrah ditemukan alhamdulillah memang dalam Quran pun dikatakan demikian. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tetapi para ahli kalam tadi setelah menemukan sifat al-awwal karena mereka menelitinya dengan penelitian ilmiah mereka, maka mengungkapkannya salah. Mengungkap, mengungkapkannya dengan istilah qadim. Dengan istilah qadim. Maka berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Wa qad adkhala al-mutakallimuna fi asma'illah ta'ala al-qadim." Maka mereka para ahlul kalam memasukkan di dalam nama-nama Allah, nama Qadim, Al-Qadim. Seperti yang kita hafal wujud kidam bako, mukhalafatul khawadisi dan seterusnya. Disebutkan kidam di sana. Berarti memasukkan sifat qadim sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Lihat, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi beliau adalah dari madhab Hanafiyah pengikutnya Imam Abu Hanifah. Yang Abu Hanifah, yang murid beliau yang terkenal Abu Ja'far Tahir mengatakan dengan kodim dalam kitabnya. Tetapi tetap Ibn Abdul Aziz tidak taklid dan berkata bahwa laisa huwa minal asma'il husna. Bahwa nama kodim bukan dari nama-nama Allah yang mulia. Bukan dari nama-nama Allah yang mulia. Fa'inal qadim fi lughatil Arab allati nazala bihal Qur'an. Karena qadim dalam bahasa Arab bahasa yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut maknanya al-mutaqaddim ala ghairihi makna qadim adalah mendahului sesuatu yakni bukan mutlak di awal bukan tetapi mendahului sesuatu fayuqal seperti dikatakan hadha qadimun lil atiq wa hadha hadithun lil jadid seperti dikatakan ini qadim untuk yang lama ketika datang yang baru buku ini baru. Kemudian datang buku yang terbaru. Maka kamu katakan buku yang tadi qadim wahada kitab menjadi. Ini kitab yang terbaru. Ternyata ada yang baru lagi dikatakan hada qadim wahada jadi. Qanibina a'azakumullah wa yasta'milu illa fil mutaqaddim ala ghairihi maka kalimat qadim tidak dipakai kecuali pada sesuatu yang telah didahului oleh sesuatu. La fi malam yasbiqhu adam. Bukan untuk sesuatu yang tidak pernah tidak ada. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta 'ada kal urjunil qadim. Dalam surat Yasin, surat Yasin yang sering kita baca, yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Dikatakan dalam surat Yasin, hatta 'ada kal urjunil qadim hingga kembali seperti urjunil qadim. Wal urjunil qadim adalah bunga korma yang sudah layu. Alladhi yabqa ila hini wujudil urjuni thani, yaitu ketika bunga korma ini keluar dan sampai layu muncul bunga yang baru, maka bunga yang lama ini disebut urjunil qadim karena sudah ada urjun al jadim Maka urjun yang sebelumnya dikatakan urjunil qadim. Faidah wujid al jadi qila lil awal qadim. Maka kalau ada yang baru, yang lama dikatakan qadim. Apakah pantas bagi Allah disifat dengan sifat seperti itu? Oh, ini udah lama. Ini udah kuno. Wa qala ta'ala wa idza lam yasadu wa id lam yasadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Lihat, terpakainya pada perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang tidak terpuji. Pertama urjunil qadim, bunga yang layu. Yang kedua ayat Allah wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan kalau mereka tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti hidayah, maka niscaya mereka akan berkata, hadza ifkun qadim. Dan mereka akan berkata pada Quran, Haza ifkun qadim. Ini kedustaan kuno. Kedustaan lama. Kedustaan orang-orang zaman dulu. Ayat <laughs> mutaqaddim minaz zaman. Maknanya yang terdahulu dari masa. Wa qala ta'ala dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun?" Apakah Kalian tidak lihat. Apa ra'aitum ma kuntum ta'budun? Lihatlah apa yang kalian sembah. Antum wa aba'ukum. Kalian dan bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian al-aqdamun. Dan nenek moyang kalian yang dulu-dulu. <laughs> Fal aqdam mubalaghah fil qadim. Al aqdam adalah mubalaghah dari qadim. Wa minhu al qaulul qadim al jadid li Syafi'i rahimahullah. Demikian pula istilah qadim kita dapati dalam istilahnya Imam Syafi'i rahimahullah ada qaulun jadid ada qaulun qadim apa maknanya qaul jadid pendapat yang terbaru Adapun qaul qadim pendapat yang sudah didahului oleh pendapat yang berikutnya atau sudah dilewati oleh pendapat yang berikutnya. Yang terpakai yang mana? Yang qadim oleh yang jadid. Khana bin kaum muslimin yang saya hormati. Yang dipakai tentunya yang terakhir. Karena yang terbelakang itu bisa jadi mansuh dengan alasan ya ini kata Imam Syafi'i kuntu berpendapat demikian tapi sekarang aku berubah setelah menemukan hadis hadis telah menemukan riwayat-riwayat berarti yang mana yang dipakai yang terbaru atau yang lama yang terbaru qadim tidak dipakai kaum muslimin yang saya hormati demikian pula pada sekian ulama ada istilah-istilah seperti itu ada qaul qadim ada qaul jadid Qala wa yaqdum qaumuhu yawmal qiyamati fawradahum nar. Dan mereka yakdumu qawmahu. tokoh yang penyesat umat ini mendahului kaumnya pada hari kiamat fa'awradahum nar kemudian memasukkan mereka dalam api neraka. Ayataqaddamuhum yakni lebih dulu masuk neraka. Wa yastamilu minhul al-fi'l laziman wa muta'addiyan. Dan kalimat qadim kadang dipakai secara muta'addi membutuhkan objek, kadang dipakai secara lazim, tidak membutuhkan objek. Kama kama yuqal sebagaimana dikatakan Akhadtu ma qaduma wa ma hadatha. Aku ambil apa yang lalu maupun apa yang baru. Apa yang lama maupun yang baru. Wa yuqal, siapa dikatakan hadza qaddama hadza wa huwa yaqtumuhu. Hada qaduma hada, bahwa yang ini mendahulu yang itu. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Ada maf'ulnya. Hada qaduma hada. Hada yang kedua sebagai maf'ul. Tapi yang tadi aqadtu ma qaduma wa ma hadatha tidak membutuhkan objek lazim. Sedangkan yang ini muta'addi. Qaduma hada wa huwa yaqtumuhu. Wa minhu summiyatil qadam qadaman dan juga kaki kita dikatakan qadam. Itu dari kata qadim juga. Apa itu? Maknanya kaki kita selalu lebih dulu. Ketika melangkah paling depan kakinya. Setiap berjalan mesti kaki kita lebih dulu ya, sebelum badan kita. Maka dikatakan qadam yang selalu lebih dulu di depan. Li'annaha taqdum baqiyata badan al karena kaki selalu mendahului sisa badan-badan yang lain. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام Adapun dimasukkannya sifat qadim atau nama qadim pada nama-nama Allah masyhur inda aktsari ahli kalam. Masyhur sangat dikenal di lidah-lidahnya para ahli filsafat ahlul kalam. Apakah dari Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah ataupun yang terpengaruh dengan keduanya. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن Hazm padahal telah diingkari nama Allah Qadim ini diingkari oleh para ulama dari kalangan salaful khalaf dari para ulama yang terdahulu ataupun para ulama yang hari ini minhum Ibnu Hazm diantaranya ditentang oleh Ibnu Hazm ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها al أحق بالتقدم من غيره ahaqqu bit taqaddum min Dikatakan tidak ragu lagi kalau dia dipakai dengan makna mendahului maka sesungguhnya memang yang paling pertama berarti mendahului seluruh makhluk-makhluk yang lain. Mendahului seluruh hawadith kulluha Fahuwa ahakku bitaqaddum min ghairihi. Maka dia yang lebih berhak untuk mendahului segala sesuatu makhluk setelahnya. Tetapi asma Allah Ta'ala Hiyal asma'il husna Lati tadulu ala khusus Tetapi Nama Allah Adalah nama-nama yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Yang menunjukkan makna khusus Hanya makna yang terpuji kalau ada satu kalimat mengandung makna yang terpuji, juga mengandung makna jelek, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. mengandung makna terpuji yaitu mendahului, Masya Allah. Tapi juga bermakna kuno, jelek, layu, lapuk, sudah kelewat, sudah e, eh, marju, pendapat yang lama, pendapat yang tidak terpakai lagi, itu mana kadir. Maka tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita baca Al-Quran, nggak ada sifat kadir. Di dalam hadis juga tidak ada surat qadim. Tetapi dalam mengungkapkan bahwa itu adalah yang terdahulu, maka lamu syahad istilah. Silahkan. Tidak ada perdebatan dalam berbagai istilah-istilah. Tapi yang harus kita jadikan sebagai nama Allah. Yang kita panggil dengan namanya. Antal awal falaysa ba'daka syait. Antal awal walaysa qablaka syait. Wa antal akhir walaysa ba'daka syait. Kita panggil dengan al-awwal. Wahai al-awwal. Wahai al-akhir. Jangan dipanggil dengan al-qadim. Wahai al-qadim. Jangan. Kalau bila na'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Disebutkan. Wattaqaddum bil lughah mutlaqun. Sebelum kalimat itu disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz bahwa kalimat asmaul husna, nama-nama Allah yang husna, tadullu al khusus ma yumdah fihi hanya menunjukkan khusus yang terpuji. Tidak pakai kalimat yang mengandung makna yang terpuji dan juga mengandung makna yang tidak terpuji. Nggak dipakai dalam nama Allah. Sedangkan kalimat taqaddum dipakai dalam bahasa Arab khusus pada perkara yang mendahului sesuatu. Tidak mendahului segala sesuatu sesuatu mendahului yang lain sudah cukup dikatakan qadim. Fala yakunu minal asmaul husna, maka tidak pantas dijadikan sebagai asmaul husna, sebagai nama-nama Allah. Wa jaa syara' bismihi al-awwal dan syariat mendatangkan satu kalimat untuk mengungkapkan hal tersebut yang tadi ditemukan oleh akal-akal ahlu filsafat, kalian menemukan sesuatu yang benar tentang wajibul wujud, wajibul wujud, keberadaan yang harus atau kalian katakan yang pertama harus ada sebelum segala sesuatu. Benar. Tapi ungkapkanlah dengan apa yang Allah ungkapkan dalam Quran. Yaitu al-awwal. Wa ahsan minat, minal qadim. Itu lebih bagus daripada ungkapan al-qadim. Lianau yushir bi anna ma ba'dahu ailun ilaihi wa tabi'un lahu. Karena yang namanya awal itu biasanya bermakna yang lain ngikut di belakangnya. Seperti para sahabat dijuluki oleh Allah Taala dalam Quran as-sabiqun al-awwalun. Bukan as-sabiqun al-qadimun. Tidak. Kenapa? Kalau qadimun maknanya tertinggal, kalah di belakang. Tapi al-awwal artinya kamu menang di depan, yang lainnya ikut di belakangnya. Apakah pantas bagi Allah dengan nama qadim atau lebih pantas al-awwal? Tentunya al-awwal secara akli maupun secara nafs Al-Quran wa sunnah disebutkan dengan kalimat al-awwal Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta